besok adalah kelanjutan dari surah Az-Zumar diawali dari ayat 27 hingga ayat ke-75. Diawali dari ayat 27 hingga ayat ke-75. Baik pendengar dan pecinta Raja Indonesia Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.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 kembali kita masih memasuki surah ke-67 ya, surah Al-Mulk atau Tabarok. Tabarakalladzi bihadi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terjemah kita, terjemah kata kita di Inaya halaman ke 158 sudah memasuki ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir fa'tarafu maka mereka mengetahui dzambihim dengan atau akan dosa mereka fasuhqa maka kebinasaanlah li ashabis sa'ir li ashab bagi penghuni as-sa'ir neraka yang menyala-nyala Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir Innaladina sesungguhnya orang-orang yang kalau aladhi yang kalau aladina orang-orang yang jamak ya lebih dari dua. Innaladina sesungguhnya orang-orang yang yahshauna mereka takut rabbahum Tuhan mereka, takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi dengan gaib tidak kelihatan dengan hal yang abstrak lahum bagi mereka maafiroh ada ampunan wa ajrun dan pahala kabir yang besar. ayat ke-12 surat Al-Muluk Al-Tabarok ini sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan tidak kelihatan bagi mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Innal ladina sesungguhnya orang-orang yang yakhshauna tuh yakhshauna mereka ini domirnya dari wahum wahumahum ya syauna mereka takut. Rabbahum, Tuhan mereka. Takut kepada siapa? Kepada Tuhan mereka. Bil ghaib, dengan gaib. Karena Allah kan tidak kelihatan. Itu ya, abstrak adanya ciptaannya. Nah ini, itulah iman. Mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi dengan gaib tidak kelihatan lahum bagi mereka bagi orang-orang yang uh, taat takut kepada Allah kepada Tuhan mereka maghfirah ada ampunan wa ajrun kabir dan pahala yang besar gitu ya wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur wa asirru dan rahasiakanlah qawlakum perkataanmu awijharu atau keraskanlah atau lahirkanlah bihi dengan itu dengannya Innahu sesungguhnya dia alim maha mengetahui bizatis sudur dengan apa yang ada asudur dalam dadamu dalam hatimu. Jadi ungkapan itu keimanan itu disampaikan, kekafiran itu disampaikan atau tidak diungkapkan atau tidak Allah Maha tahu karena Allah alimun Maha mengetahui bidatis sudur apa yang ada di dalam dadamu. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah ia Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui yang ada dalam dada segala isi hati manusia. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidaklah dia mengetahui apa yang dia ciptakan sedang dia maha halus lagi maha mengetahui. Ala apakah tidak atau tidakkah ya'lamu dia mengetahui man siapa atau apa khalaqo yang dia ciptakan wa huwa dan dia Allah al-latif yang maha halus. Nih, ya, latif. Al-khabir yang maha mengetahui. Itu dulu ya. Nih, kita lihat apa masih uh, terjemah uh, terjemah atau tafsiran kita masih di ayat ketiga ya. Ayat ketiga Al-Muluk ini. Jadi kemarin kita sudah memahami apa tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, Eh, dengan adanya kematian dan adanya hidup ya. Itu semuanya adalah tiada lain untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Jadi kan di surat Tabarok yang ayat-ayat pertama ya. Kita memak memaknai mulai paham maknanya tentang Tabarok ini atau Al-Mulk ya. Kita sering baca tapi kita kadang-kadang tidak tahu artinya. Jadi kita di ayat kedua dinyatakan Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Apa tujuannya? Dia ingin menguji kita, menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, tafsiran kita untuk tafsir pagi ini dilihat al-misbahnya ya. Ini volume ke-14 halaman 344. Di sana kita tafsirannya masih di ayat ketiga dan empat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ayat ketiganya ya dilihat Dialah Allah yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Engkau tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman, ciptaan Allah ini sedikit pun ketidakseimbangan. Maka ulangilah pandangan itu. Adakah engkau melihat sedikit pun keretakan? Adakah langit retak? Ada celah atau ada kekurangan? Kemudian ulangilah pandangan itu dua kali. Niscaya akan kembali kepadamu pandangan itu kecewa. Dan ia menjadi lelah. Cari kekurangan yang telah Allah ciptakan. Pandang langit, pandang langitnya ciptaan-ciptaan Allah. Adakah sesuatu yang kurang, celah-celah kekurangan, retak-retaknya ada. Nah ini. Kuasa Allah mencipta hidup dan mati yang diuraikan oleh ayat yang lalu. Dikaitkan dengan kuasanya menciptakan alam raya. Sebagaimana hakikat dengan tujuan hidup dan mati yang disebut oleh ayat yang lalu. Yakni memberi balasan lalu nanti oleh ayat ke-6 ini akan dikaitkan pula dengannya setelah selesai membahas apa yang dikehendaki tentang penciptaan alam raya ini. Ayat di atas menyatakan Allah lah yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi kan. Serasa dan sangat harmonis, serasi ya. Tidak ada tidak ada ketimpangan. Nah, engkau siapapun engkau kini dan masa yang akan datang tidak akan melihat pada ciptaan Ar-Rahman Rab yang Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mencakup seluruh wujud baik pada ciptaannya yang kecil maupun yang besar. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Sedikit pun tidak ada tidak seimbangan, semuanya seimbang. Maka ulangilah pandangan itu, yakni lihatlah sekali lagi dan berulang-ulang disertai dengan upaya berpikir. Coba lihat Adakah engkau melihat atau menemukan padanya? Jangankan yang besar atau yang banyak. Sedikit pun keretakan yang ada di langit dan bumi apakah ada? Sehingga menjadikan tidak seimbang dan rusak? Ternyata jawabannya tidak ada. Kemudian setelah sekalian lama engkau terus-menerus memandang dan memandang mencari keretakan dan ketidakseimbangan. Ulangi lagi pandanganmu dua kali, yakni berkali-kali tanpa batas, niscaya akan kembali kepadamu pandanganmu itu dalam keadaan kecewa. Kecewa dalam arti memang tidak ada celah, tidak ada kurang ciptaan Allah. Semua serba seimbang. Terdiam dan hina karena tidak menemukan sesuatu cacat yang engkau upayakan menemukan dan ia yakin pandanganmu itu menjadi lelah. Tumpul kehilangan daya setelah berulang-ulang kali membuka mata selebar-lebarnya dan dengan menggunakan seluruh kemampuannya. Nah, firman Allah Sama sama samawat tujuh langit dipahami oleh sementara ulama dalam arti planet-planet yang mengitari tata surya selain bumi. Karena itulah yang dapat terjangkau oleh pandangan mata serta pengetahuan manusia. Paling tidak saat turun Al-Quran ini, menurut penulis, ayat di atas dapat dipahami lebih umum daripada itu. Karena angka tujuh dapat merupakan angka yang menggantikan kata banyak. Kata kok dapat dipahami sebagai bentuk jama dari tobak yang berarti adanya persamaan antara yang satu dan yang lain. Dan dapat juga merupakan masdar atau infinite non atau kata benda ini itu ya sehingga bermaksud bahwa sangat sesuai jika Anda memahami dalam bentuk jama, maka dapat berarti ketujuh langit itu memiliki persamaan. Antara lain bahwa ketujuhnya bergerak nih, dan beredar sangat serasi. Sehingga tidak terjadi tabrakan antara satu dengan yang lain. Ini ya menggambarkan. Dan jika Anda memahami bermakna sangat serasi, maka dia dapat dipahami dalam arti bersesuaian seperti kue lapis ya, sesuai. Tidak ada salah satu lapisannya sepanjang dan selebar itu. Sebagian ulama menyatakan pendapat ini menyatakan bahwa keadaan tujuh langit seperti itu tidak dapat terjadi kecuali jika bumi kita ini bulat dan langit dunia mengitari bagikan kulit telur. Mengitari telur dari seluruh bagiannya, seginya. Dan langit kedua mengitari langit berikutnya ya. Kemudian seterusnya sampai kepada aras yang mengitari segala sesuatu. Kursi yang merupakan sesuatu yang terdekat kepadanya. Ini jika dibandingkan dengan hanyalah bagikan lingkaran yang terletak di tengah padang pasir. Jika keadaan langit ada di atasnya, maka bayangkan yang berada di bawahnya demikian. Nah, Said Kutub menegaskan bahwa makna apapun yang dikemukakan oleh para pakar ini adalah melalui teori atau penemuan astronomi tidak dapat kita pastikan kebenarannya. Cukuplah bagi kita mengetahui adanya tujuh langit yang berlapis-lapis, yakni dengan jarak yang berbeda-beda. Itu ya, itu dulu. Jadi kalau kita mencari celah-celah kekurangan tentang apa yang telah Allah ciptakan, pasti kita tidak akan mendapatkannya. Semua yang telah Allah ciptakan sempurna, seimbang dengan dunia ini sebetulnya. Kalaupun tidak ada ketidakseimbangan itu ulah manusia merusaknya. Itu ya uh, tentang Al-Muluk ini. Kemudian di Ibnu Katsir dilihat tafsirnya ya. Ini juz ke-29. Di sini Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan tujuh tujuh langit berlapis-lapis. Maksudnya bertingkat-tingkat. Tetapi apakah satu sama lainnya berhubungan langsung, yakni satu sama lain berlapis-lapis, tanpa pemisah atau pemisah di antara masing-masing lapisnya? Nih, ada dua pendapat yang mengenainya. Yang paling sahih adalah pendapat yang kedua, sebagaimana yang ditujukan dalam hadis Isra dan Mi'raj Rasulullah saw. Firmannya ma fi khalqir rahmani Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Yakni bahkan rapi sempurna, tiada perbedaan, tiada kontradiksi, tiada kekurangan, tiada kelemahan dan tiada celah. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, "Farja'il basara hal tara min Maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Itu di surat Al-Mulk ayat 3-nya. Artinya, pandanglah langit dan lihatlah baik-baik. Apakah engkau melihat padanya sesuatu celah atau kekurangan atau kelemahan atau keretakan? Nah ini. Farja'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Misalnya retak-retak pada langit. Nih, As-Sa'di menyatakan berhubungan dengan makna hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, yakni lubang-lubang. Ibn Abbas dalam suatu riwayat menyebutkan bahwa makna futur ialah celah-celah yang menganga. Qatadah menyatakan sehubungan dengan firman ini, hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah ini, hai Bani Adam, apakah kamu melihat adanya celah? Sumarja'il basara karratain. Kemudian pandanglah sekali lagi. Nah ini menurut Qatadah yang dimaksud dengan karratain ialah dua kali. yakni sekali lagi dengan baik-baik. Lihat kembali. Yang kali ilaikal basaru khasi'a. Ya. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dalam keadaan terhina Menurut Mujahid dan Qatada artinya dalam keadaan merasa kecil. Mencari celah-celah kekurangan itu tidak ada. Wa huwa hasir dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Ibnu Abbas menyatakan makna ini ialah kelelahan. Mujahid dan Qatada yang lainnya menyatakan bahwa maka ayat ini bahwa sekal, sekiranya engkau mengulangi pandanganmu beberapa berapa kali pun banyaknya niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dalam keadaan payah. Dalam artian tidak mendapatkan celah kekurangan yang ada tentang apa yang telah Allah ciptakan. Walakad zayyanna ad dunya bimasabih. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Yaitu bintang-bintang yang menghiasi langit, baik yang beredar maupun yang tetap waj'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Nah, domir yang terdapat di dalam lapat waj'alnaha ini kembali kepada jenis dari al-masobih. Bukan kepada bentuknya. Karena sesungguhnya bintang-bintang yang ada di langit tidaklah digunakan untuk melempari setan-setan. Melainkan yang dipakai ialah nyala api yang lebih kecil daripada bintang-bintang itu sendiri. Atau barangkali nyala api itu bersumber darinya. Hanya Allah yang mengetahui. Nah ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Artinya kami jadikan kehinaan itu untuk setan-setan di dunia dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala di negeri akhirat. Ayat ini semakna dengan firman Allah yang lain. Ini di surah dilihat ya, surah As-Saffat ayat 6 sampai 10. Inna zayyana samaaa ad-dunya bizinah. Bizinat bi, ya, kalau ini ada nun, nun iwad, nun sogir, bisa juga bizinatil kawakib Wahifzam min kulli syaitanin marid. Gitu ya. Wahif sambil belajar baca. Wahifzam min kulli syaitanin marid. La yassam. La yas. Masuk. La illa al mala'il a'la. Wa yukzafuna min kulli janib. wa lahum azabu wasib illa man ha ya illa man idhar nun mati ketemu kha illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun saqib Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat turhaka Setan-setan itu tidak dapat mendengar mendengar pembicaraan para malaikat. Dulu bisa ya, sekarang nggak ada setan itu. Makanya sekarang dukun-dukun itu bohong. Dulu dukun-dukun bisa memprediksi ya, ahli-ahli sihir karena dikasih tahu setan. Sekarang setannya sudah tidak bisa. Ya, nah ini. Jadi tertutup. Mereka tidak dapat mendengar mendengar dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Ini ya, dulu dukun itu bisa bisa tahu apa yang akan terjadi dulu karena dikasih tahu oleh setan ada bocoran-bocoran. Sekarang nggak bisa lagi ini dilempari. Nah, Qatadah menyatakan bahwa sesungguhnya bintang-bintang itu diciptakan untuk tiga hal. yakni yang pertama, Allah menciptakan bintang untuk perhiasan bagi langit dan sebagai pelempar setan dan serta sebagai tanda-tanda untuk dijadikan petunjuk arah. Ya, tanggal berapa ini? Nah, maka barang siapa yang mempunyai takwil takwil yang lain selain dari yang telah disebutkan, berarti dia mengemukakan pendapatnya sendiri memasuki bagian yang bukan bagiannya, keliru dan berpendapat serta memaksakan dirinya terhadap apa yang tiada pengetahuan baginya tentang ini. Ini demikian diungkapkan oleh Ibnu Zarir dan Ibu e, Ibnu Abi Hatim. Makanya hati-hati, kan sekarang ada ramalan-ramalan bintang. Nah ini, orang yang percaya pada ramalan 40 hari sholatnya nggak diterima. Itu bohong ya, ramalan itu. Gitu. Sama seperti kita pergi ke dukun, ke kahin, 40 hari ibadah kita tidak diterima. Bayangkan kalau uh, pas 40 hari ini kita tidak bertobat, meninggal, berarti matinya dalam keadaan syirik, musyrik ya. Nah ini hati-hati. Nah, jadi jangan percaya kepada ramalan-ramalan itu. Baik, itu dulu ya. Nanti kita teruskan ayat ke-6 sebelasnya biar kita paham. Jadi ayat-ayat yang pertama Allah menciptakan mati itu ya, hidup dan mati itu untuk me menguji sampai di mana ya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi adanya uh, mati Allah menjadikan mati dan hidup. Tujuannya adalah tiada lain supaya dia ingin menguji manusia sampai di mana amalnya ya. Ini ingin menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Itu ayat keduanya. Kemudian ayat ketiganya Allah menjelaskan bahwa tujuh lapis langit ini Allah ciptakan. Dan dari ciptaan Allah, langit dan bumi semuanya tidak ada celak, tidak ada kekurangan sedikit, pun. Allah menantang, lihat lagi, pandang lagi dari tempatnya kan. Pandang lagi langit, adakah cacat, adakah celak, nggak ada. Nah, di ayat yang kelimanya, bahwa langit-langit ini dihiasi dengan bintang-bintang. Bintang itu tujuannya adalah salah satunya untuk melempari setan-setan bisa bermakna cahayanya atau juga di situ bintang itu sebagai pengarah ya untuk penanggalan dan segala tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh bertakbil selain apa yang telah Allah kehendaki. Kita tidak boleh bermain-bermain dengan bintang ini ramalan-ramalan nah ini ya. Baik, itu dulu ya hmm, yang ingin bertadarus kita coba kita teruskan dari ayat yang ke e, pertama dulu ya silahkan nanti kita teruskan dari tabarok untuk dihafal kan nah, karena orang yang hafal tabarok ini terlindung ya jasadnya saat siksa kubur baik di 0812 tambahnya ya 0812 828 7881 Jangan lupa untuk ibu dan bapak yang hari ini memiliki waktu luang, ya, yang ingin hadir, kita ada taklim di Depok di Jalan Kartini 58 Bada Jumat ya, Bada salat Jumat. Silahkan jam satuan lah Insya Allah ya. Untuk ibu dan bapak terbu eh, terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar. Insya Allah kita akan belajar eh, tajwid, Al-Qur'an melalui perlengkapan canggih lah ya, ada komputer, ada infokus dan ada teks gratis. Nah, ini kesempatan untuk Ibu dan Bapak jangan sampai ketinggalan. Karena kami tengah membuat buku, tidak ada alasan untuk tidak pinter tajwid. Pasti bisa, bukan hanya pinter untuk sendiri, bisa ngajar, insya Allah ya. Hanya saja memang buku itu belum jadi. Nah, untuk ibu dan bapak yang hadir ke taklim, ah, lembaran-lembarnya sudah ada. Cuman belum tersusun rapih. Jadi walaupun belum ada bukunya, ibu dan bapak sudah bisa sudah bisa mendapatkan materi-materinya. Baik eh, bagaimana cara mengajar, cara belajar, cara melantunkan lagu seperti di AIU itu ya. Nah, AIU ba kayak gitu. Itu sudah ada ya, teksnya ada, ininya ada rekamannya. Baik, kita coba. Eh, kami berikan kesempatan ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Silahkan. Halo? Ya, silahkan Ibu, Mangga. Bu Siapa? Bu Esti dari Pamulang. Baik. Radio Ibu dikecilkan ya. Uh, eh, volume, volume radionya dimatikan aja. Ibu iya. dekat di handphone aja. Silahkan. Ya. Mangga. Jangan nirwajim itu. Biasa aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim gitu ya. Jim Mm A'udzu billahi. Jangan, jangan a'udzu. Ah, zalnya belum bagus nih. Ya, Ibu masih kelas B kayaknya nih. Kelas B mah besok tuh Sabtu Minggu kita akan membahas tentang ya, coba tahunnya dulu yang bagus ya. Ini untuk kelas A, kelas A yang kelas C sekarang, yang pinter, yang mahir. Zalnya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, jangan mulak. Nah, di dalamnya, Bu Alif Lam Komariahnya jangan dia dihile mule nah, jangan ya, gitu. Itu Pak Ari. Uh, uh, makanya belajar. <laughs> Gini Bu ya. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير jangan ditahan lamanya oh. ya idhar komar ya jangan mulek ibu iya, mau iya, iya, iya, iya, saya iya, itu bisa iya, iya, kenapa penyakit saya itu suka anu. Bukan penyakit itu masalah ibu belum belajar man mantep itu oh, ya. Gampang itu dirubah. Iya, iya Mungkin selama ini ibu baca nggak ada yang ngebenerin gitu. Jadi weh kebiasaan hmm. gitu. Ya diterusin dulu allah di. mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, Ibu belajar lagi ya. Ta'awunnya tadi belum bagus soalnya Kemudian alif lamnya masih ditahan ya. Ibu besok bisa masuk lagi di kelas B ya. Baik, Ibu. Ibu Pak Iya. Besok Ibu masuk lagi ya di kelas B ya. Iya. iya. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang hari ini adalah kelas A. Kelas A itu dulunya kelas C ya, yang mahir. Silakan yang mahir. Yang belum mahir jangan marah ya. Hmm, kan ada ada ada bagiannya ya. Uh, besok insya Allah kita sudah memasuki uh, setelah surat Al-Adiyat ya. Itu ini kok, kok nyambung ya. Uh, bahasan kita ini tentang kiamat, tentang kubur padahal nggak sengaja. Ya, apalagi nanti Idza zulzilatil ardu ini juga saat terjadinya goncangan-goncangan ya. Ini saat kiamat terjadi di hari berbangkit manusia dapat melihat perbuatannya ini nanti ya. Ya, jadi untuk besok uh, surah ke-99 ya. Itu surah apa tuh? Uh, Al-Zilzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Kita kita suka hafalnya surat apa sih? Surat Idzajul, benar Al-Zilzalah <laughs> ya. Surat surat suratnya jadi surah karena tamar butuh. Tapi di Indonesia kan baca surat katanya udah padahal surah gitu ya tamar butuh surah Al zilzalah Baik, kami berikan kesempatan untuk kelas C uh, yang berubah menjadi kelas A yang mahir. Yang belum mahir besok ya masuknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Bu Siti Cibening. Ya, silahkan. Uh, eh, nyoba ya Pak Ustadz ya. Ya. Aung. Aung. Aung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ini Bu tahu aja kok masih kelas B ini kayaknya nih Bu. Oh iya. Oh, oh besok ya. Coba nah, ya Coba ya. bismillah dulu ya. A'udzu Ah, bukan a'udzu, kecapean nanti jadinya. Jadi kalau e, ibu kalau kelas B saya layani dengan sabar karena waktunya kelas B. Sekarang kelas C yang mahir nih bu. Oh iya. Mohon maaf nih ibu belum lancar nih tahu aja belum bagus ya. Eh, emang gimana sih Pak Hah? Nanti Kamu Ibu dengar di radio ya. Dengerin hmm. Ibu nanti. Belum bagus nih. Jadi silakan untuk yang kelas C ya, mohon maaf ya. Nah, kelas C sekarang berubah menjadi kelas A. Yang mahir silahkan. Ada sih bukunya ya, siapa yang mahir, siapa belum di sini. Uh, capek deh. Tidak <laughs> apa-apa. Jadi memang uh, itulah maknanya harus belajar. Pak Syafi'i itu, Pak Suparman, Ibu Khairuddin, Ibu Purwati, Ibu Ida, Eh, Ibu Nur dibuncul, Ibu Nur Rasia, Pak Solahudin. Nah, itu boleh. Yang belum mahir uh, besok kita akan dua dua hari. Assalamualaikum. Halo, ya. Dengan Ibu. Dengan Ibu Asia. Ibu Asia di mana? Cempaka Putih, Pak. Cempaka Putih. Sudah kelas A belum? Sudah mahir belum? Kita coba ya, Pak. Oh, eh, mangga, silahkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Ayo, kelamaan. Banyak panjang, satu alif pada asli. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu sudah bagus di madnya, madnya tambahin sedikit nih. Mad aslinya matobinya satu alif. Ya. Gitu ya. Terus alladzi. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت Minnya ikhfa, min gitu. Min. من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور Jadi kalau ikhfa ketemu fa, masih ada unsur M-nya, Bu. من <coughs> jangan ming, jangan ming. من <coughs> iya, Ibu kedengarannya masih ming. Gini, Bu. Ya ya. Farji'il basar hal tara min kayak iklab. Min futur gitu. Kayak iklab tapi samar. <laughs> Baik, tuh, ya. Terus فارجع Pak jangan panjang, farnya kosar. Farji'il فارجع البصر هل ترى من فطور Itu mah mimo, jangan mimo, min gitu. من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها Jangan diputus, Bu. رجوما Ya, se- seperti tadi di dunia, doen ya jangan diputus. دنيا Heeh. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين jangan diputus. Dundian ya. Mm -mm. Di masa wajah Allah juga tadi ibu ibu putus jangan. Yuk lagi ya. Walakad. Walakad zayyana samaa'a ad-dunya bimaqadih. Jangan ad-dunya langsung. Walakad zayyana sama ad-dunya. Jangan ad Ya. Dunia gitu. Mm -mm, jangan diputus. Jangan seperti ibu seperti ada diputus. Jangan diputus lagi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعبدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Eh, eh, eh, eh, pendek, kenapa panjang? I-nya Iza gitu. Iza Jangan dipanjangin. kau jangan. Gini, Bu. Syahiqau. Iza uqu fiha sami'u laha syahiqau wa hiya ya Itu. Iza Iya. Ila ulqu fiha sami'u. Eh, eh, eh, eh. Mi-nya kenapa panjang? Sami'u oh, gitu. Iya. Ila iya, fiha sami'u laha wa Baik, terima kasih. Ibu umum sudah bagus, sudah bisa kelas C, kelas A ya. Nanti banyak latihan baca lagi, Bu ya. Sudah bagus. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah apa-apa namanya juga belajar membaca kan. Tapi Ibu sudah bisa. Jadi kalau yang belum bisa sama sekali masih salah-salah kelas B. Sekarang seharusnya sudah yang mahir ya. Gitu. Lepas aja. Tambah gitu. lazi bihadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa qadirunilladzi, bisa alladzi qadirunil gitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa alladhi, bisa qadirunil ladhi. Kalau disambung diwasal ada nun sogir, ada nun iwad. Qadirunil ladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa al-azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Kamu lihat berulang-ulang. Adakah celah, adakah kekurangan? Lihat lagi, lihat lagi. Sampai kamu lelah. Tidak akan mendapatkan kekurangan apa yang telah Allah ciptakan langit itu kan. Ya. Jangan lupa hari ini taklim kita di Depok jam 1. Ba'da sholat Jumat ya. Kalau ibu-ibu sudah da, eh, jam 12 sudah di tempat boleh ya. Silahkan. Jangan enggak eh, karena rugi ya. Karena belajarnya pakai komputer, pakai infokus, eh, dibagi makalah gratis. Wah, ada konsumsi gratis. Masya Allah ini ada donatur-donatur kita Alhamdulillah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan memberikan semangat untuk belajar ya. Ya Irfan udah bangun ya. Ini eh, dengerin. Baik, kita teruskan ayat yang kelima. Assalamualaikum. Salam. Dengan? Pak Safrudin, Pak. Pak Safrudin. Sudah kelas C, kelas A belum? Ini pendatang baru, Pak. Pendatang baru. Ya, wah, dicoba dulu ya. Ayat yang kelima diulang ya. Dari walakad zayyana sama ad-dunya bimasabih. Itu ya. ya. Ayat kelimanya. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana Nah, pendek. Matobinya jadi pendek karena ketemu alif lam samsiah. Walaqad zayyannas gitu. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Bimasabiha. ini belum kelas C, ini Bapak nih masih kelas B berarti ini. Kumaha teh? Yang gimana? Ya di Jati Agung, Pak. Ah, ya coba terus satu ayat aja dulu. terusin. Wajah al gitu. Mm -mm, terusin. Waja'alnaha rujuman itu idgham bila guna. Rujumal gitu. رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير يا لقي بقى رجوع رجوع رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شعيرا شهيش هذا شهيكو طيب إذا diulang dari idza idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور Baik, Ibu- Bapak belajar lagi ya. Sudah bagus nih, tinggal belajar ya. Memperlancar, tinggal memperlancar. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita akan membahas tentang jilbab. Eh, jilbab itu wajib apa enggak sih? yang pakai jilbab itu harus seperti apa. Nanti kita lihat ya. Ibu sudah bisa mulai lihat di surat An-Nur 31, kemudian di surat Al-Ahzab ayat 59. Hadis-hadisnya nanti ya saya sampaikan, kemudian pendapat-pendapat para ulama. Nah ini, jadi saya tidak tidak ngomong asbun, jadi kita lihat referensinya, hadisnya, dalilnya, ayatnya, ijma ulama, nah ya. ya untuk besok suratnya yang akan dibaca untuk kelas B besok umum ya kalau Sabtu Minggu itu Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kok bisa bisa nyambung ya. Surat pendek yang kita bahas masih tentang kubur, tentang kiamat. Surat panjangnya juga untuk kelas A. Uh, eh, Tabarok juga ini tentang nanti menggugah tentang kematian juga kan. Masya Allah. Bisa nyambung. <coughs> Jangan lupa yang <coughs> punya waktu hari ini. Kita ada taklim. Uh, sayang sekali kalau nggak tidak kalau tidak datang karena ini bukan hanya untuk sendiri ya Insya Allah diharapkan nanti bisa jadi tutor, bisa menjadi pengajar, tajwid-tajwid profesional. Mudah ternyata belajar tajwid itu. Karena kita pakai alat. Inilah penyebabnya lapad Allah dibaca tebel. Inilah alif lam komariah kenapa dibaca ah, itu ya. Inilah madu wajib mutasil dan belajar uh, ini hmm, huruf ya. A i u ba. A i u ba أن أنئأن من bu أن أنئا بابي بوبب بوبا بني ببن من المبنم بيبا بني با Sebetulnya kelas B yang ingin ingin kelas A, kelas A dulunya kelas C ya, itu harus belajar ini dulu. Ini kan ada iklab, ada ifa coba aja. Ini kayak tak ya. tadi tubat Tutan ditahan ifanya. Tutan tanitasna minal mutni tanita. Ini teksnya sudah ada, rekamannya sudah ada, baik CD maupun kaset. Dan gratis tinggal diambil aja untuk saudara-saudaraku yang mu'alaf, yang tunanetra. Silahkan diambil. Saya kan bukan mu'alaf, saya kan bukan tunanetra, saya kan mampu. Ya digantilah kaset CD-nya karena kita tengah berbagi. Jangan pelit, jangan bahil ya kayak kemarin kan. Kecintaan terhadap harta sehingga manusia satu jadi korep, jadi bahil. Mari berjuang untuk di jalan Allah. Bayangkan mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan pahalanya sama seperti, persis seperti orang yang berbuat kebaikan itu ya. Kita sama-sama insya Allah. Bagaimana caranya memintarkan orang yang selama ini tajwid dianggap susah ternyata ya kecil, masih banyak ilmu Allah yang lebih jauh. Tapi tajwid juga penting. Kalau nggak belajar tajwid sama seperti orang bawa kendaraan tidak tahu rambu-rambu lalu lintas. Kalau timbang repet doang mending kalau ke jurang. <laughs> Banyak orang yang baca Al-Qur'an justru Al-Qur'an melaknat. Mari belajar. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Ada saran, ada kritik, ada masukan atau ingin informasi tentang taklim, silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881 dan kami himbau untuk ibu dan bapak yang memiliki kelebihan harta bantu anak-anak yatim kami pendidikan kami, pendidikan untuk anak-anak kami, anak yatim kami mudah-mudahan semuanya bisa bermakna untuk kita semuanya dan untuk bekal hidup, bekal nanti di akhir nanti ya. Baik, Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang berkarib maupun yang tidak berkarib, teman sejawat, orang musafir, dan budak belian yang menjadi milikmu. Surah An-Nisa ayat 36. tujuh koma sembilan FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM